Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, setorkan matan yang paling terakhir kita baca atau dengan matan yang sebelumnya. Jadi dua matan sebelumnya, dua panut sebelumnya sama dengan yang terakhir kita baca, yaitu mengenai matan Nah barakallahu fikum mulai dari kata musalsalun. Ayo, musalsalun aja. Ayo, bismillah. masyhurun marwiyu fawqa fawqa masalatan fawqa masalatan an kan kaan sa'idin ankarom karom apa bahamun nafihi qaumin Naam, ya bismillah. apa? Au ba'da Wal mubhamun? Wal mubhamun? Ada wawunya enggak? Enggak ada wawunya. Nafihi rawin lam yusam. Ewa, bismillah. Ewa. Bismillah. Sudah detail belum? Sudah detail awal, sudah. Sudah belum? ya bismillah. Apa? Ala ba'as. Benar. Ayo, ya. Kita harus lakukan. عزيز من اثنين أو من فوق من سعيد في ما فيه غير barakallahu fiikum kita baca sedikit saja. Kita sekarang memasuki pembahasan mengenai sanad yang ali dan sangat yang nazil. Sampai-sampai Al-Imam Ali bin Madini rahimahullah taala yang digelari dengan Hayatul Wadi yaitu ular lembah padang pasir. Nah, barakallahu fiikum Beliau sampai mengatakan suatu ketika ditanya, "Apa yang paling kau cintai dan paling kau sukai di dunia ini?" Kata beliau, "Sanadun Ali baitul khali." Sanadun Ali baitul khali. Sanad yang tinggi walaupun rumah kosong. Maksudnya walaupun rumah itu sederhana adanya sedikit tapi sanadnya tinggi gitu loh. Apa maksudnya? Nah, walaupun nggak punya apa-apa, walaupun pas-pasan hidupnya miskin ataupun fakir, yang penting sanadnya tinggi. Paham belum? Nah, nah, nanti di sini pembahasannya, sanad tinggi itu kalau justru apa? perawi yang santai Rasulullah itu sedikit. Bukan banyak. Karena kalau sudah banyak perawi, itu nanti ada ihtimal ada perawi yang bohong, yang dusta, yang dhaif, yang lemah. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Paham salah ya? Tapi kalau semakin sedikit perawi yang santai Rasulullah itu biasanya semakin kuat. Ihtimalnya apa? Untuk bohong itu kemungkinan besar tidak gitu loh. Paham belum? Kita lihat. Qala al-Imam Al-Baiquni rahimahullah taala wa kullu ma qalat ridaluhu ala wa didduhu dzakal ladzi qad nazala. Dan setiap yang rijal hadisnya itu sedikit, maka itu ala tinggi sanatnya. Wa didduhu dan lawannya yaitu rijal hadisnya banyak, dzakal ladzi qad nazala, berarti sanatnya nazil. Amlum. Nah, tinggi itu berarti sanatnya tinggi itu kalau rijal hadisnya sedikit. Amlum. Kalau rijal hadisnya kok banyak, haddatsafun haddatsana fulan, haddatsana alan, haddatsana fulan, lima misalkan, itu justru apa? Lebih rendah dibanding haddatsana fulan, haddatsana alan yang dua. Tiba-tiba langsung sampai kepada Rasulullah misalkan. Paham belum? Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Sanad yang nazil dengan sanad yang ali, sanad yang ali itu sanad yang tinggi itu kalau rijal hadisnya perawinya itu semakin sedikit. Paham? Tapi kalau perawinya semakin banyak, yang sampai kepada Rasulullah semakin banyak, Misalkan hadatsana al-alif, qala hadatsana al-ba, qala hadatsana at-ta, qala hadatsana eh, as-sa. Ana eh, barakallahu fiikum, qala hadatsana al-jim. Lima enggak? Lima. Lima istilah lima sampai Rasulullah. Lima kan? Yang satunya cuman qala hadatsana alif, qala hadatsana ba, qala hadatsana ta an Rasulullah SAW misalkan. Yang tiga ini tinggi atau yang lima yang tinggi? Yang tiga. Apa maksudnya? Nah, seperti itu. Nah, kita lihat, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Hadani qismani min aqsamil hadis." Dua pembagi, ini ada dua pembagian dari pembagian hadis, wa huma salis asyar wa rabi asyar yaitu yang ke-13 dan yang ke-14. Mimma dzukira fi hadzal nadmi sebagaimana sebutkan di dalam pantun atau puisi ini. Wa huma al-ali wan nazil yaitu apa? Al-ali wan nazil. Wa ulul isnad wa nuzuluhu min wasfil isnad dan tingginya sanad ataupun rendahnya sanad nuzul lebih rendah itu artinya rendah itu ya dan tingginya sanat atau rendahnya sanat itu merupakan salah satu sifat sanat itu sendiri. Paham belum? Jadi sanat itu ada sanat yang tinggi, ada sanat yang rendah. Na'am barakallahu fikum. Yang wa yang qasimul uluw ila qismain. Ulu itu sendiri tinggi, sanatnya itu sendiri terbagi menjadi dua. Pertama ulu adad. Tinggi jumlahnya. Tinggi sanatnya ditinjau dari jumlahnya. Bagaimana maksudnya? Semakin sedikit jumlahnya, semakin tinggi sanatnya. Paham belum? Ayo kita lihat. Wa huwa ma'arrafahul al-mu'allif biqaulihi maqalat rijaluhu. Yaitu yaitu yang didefinisikan oleh mu'allif dengan ucapan beliau yang rijal hadisnya sedikit. Fa kullu maqala rijalus sanadi fihi wa huwa 'alin. Maka setiap hadis yang rijal sanadnya sedikit itu dikatakan sanadnya tinggi. Wa kullu makasur rijalus sanadi fihi fa huwa nazil. Dan setiap hadis yang di dalamnya rijal sanadnya banyak maka dikatakan nazil, rendah sanadnya. Paham belum? Nah, barakallahu fiikum. Kalau orang kan biasanya semakin banyak semakin kuat, ya enggak? Tapi kalau untuk masalah ini tidak. Nah, bukan semakin banyak semakin kuat, semakin banyak perawi yang menyampaikan sampai Rasulullah itu ada ihtimal ada yang bohong itu khawatirnya. Ada ihtimal ada yang bohong, ada yang dusta. Tapi kalau cuma sedikit kan ihtimal bohongnya sedikit. Apa maksudnya? Itu maksudnya. Naam. Kita lihat sini. Wa dzalika li'annahu idza qalla 'addur rijali qallatil wasa'id, ya enggak? Yang demikian itu dikarenakan kalau rijal hadisnya itu semakin sedikit, berarti sedikit, sedikit pula apa? wasait perantara-perantara yang menghantarkan kepada Rasulullah, yang sampai kepada Rasulullah tadi itu. Wa kullama qallatil wasaitu dha'ufa ihtimalul khata', ya enggak? Semakin sedikit perantara yang menyampaikan sampai kepada Rasulullah itu semakin apa? Semakin lemah pula ihtimal kemungkinan keliru. Paham belum? Jadi kemungkinan kelirunya lemah. Jadi kemungkinan besarnya benar gitu loh. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Wa yattabi hadza bil misal dan akan nampak ini nanti dengan contoh. Akan nampak dengan apa? Contoh. Nah, barakallahu fikum. Coba sekarang antum. Tadi katanya di depan pom bensin ada kebakaran. Kata siapa? Kata si fulan. Fulan kata siapa? Kata si fulan. Dah berhenti sampai situ toh. Kuat enggak sanatnya? Tinggi enggak sanatnya? Tinggi enggak? Tinggi cuma dua orang aja. Kata siapa? Kata Muhammad. Muhammad kata siapa? Kata Mahmud. Mahmud kata siapa? Mahmud lihat sendiri. Paham ya? Jadi kemungkinan besar apa? Benar gitu loh. Tapi yang satunya bilang tadi katanya depan pom ada kebakaran. Kata siapa? Kata si Humaid. Humaid kata siapa? Kata Mahmud. Mahmud kata, kata siapa? Kata Hamid. Hamid kata, kata siapa? Kata Muhammad. Muhammad kata kata wah, wow, kuanjuang sekali. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu ihtimalnya bohong biasanya. Enggak benar itu loh. Walaupun ada benarnya cuman ihtimal ihtimal apa kelirunya itu besar gitu loh. Paham maksudnya? Paham belum antum? Nah, ini perlu dipahami ini. Nah, Kita lihat contohnya, kita ambil dikit lagi. Faidahkan rumah itu. apabila dalam perawi itu atau para perawinya kita lihat Zaidun an Amrin an Bakrin. Zaid an Amr an Bakr. Fal khata' yuhtamal fil awal. Kekeliruan ada dikemungkinkan yang pertama itu Zaid. Wa yuhtamal fil bisa jadi Amr yang kedua. Wa yuhtamal fil bisa jadi ketiga. Fal tu kesalahan. Ada kemungkinan tiga tak? Iya enggak? Kemungkinan besarnya kalaupun keliru tiga, Zaid atau Amr atau Bakr. Wa idza kanu Zaidun an Amrin an Bakrin an Khalidin an Sufyan. Sekarang kalau banyak eh, Zaid dari Amr, dari Bakr, dari Khalid, dari Sufyan, sara indana khamsu ihtimalat. Sara indana khamsatu ihtimalat. Berarti sekarang apa? Di sisi kita ada lima kemungkinan. Pamulun. Nah, sekarang tiga kemungkinan dan lima kemungkinan itu kuat mana? Tinggi mana kira-kira? Yang tiga kemungkinan. Wa ma'lumun anna kullama qalla ihtimalu khata' kana aqrab ila al-qabul. Dan sudah diketahui bahwasanya semakin sedikit kemungkinan kelirunya, itu semakin dekat kepada penerimaan. Maksudnya semakin diterima. Mahum salah. Fa idza rubiya al-hadits bi sanadin bainahu wa bainar rawi khamsah. Sekarang kalau ada hadis diriwayatkan dengan suatu sanad antara perawi tersebut dengan perawi yang lain lima. Paham ada lima wasaidnya. Waruwiya min tarikin akhar dan diriwayatkan dari jalan yang lain Bayna huwa bayna rawi antara dia dan antara perawi yang lain tiga tak. Fasani wal ali yang kedua inilah yang dikatakan ali, sanatnya tinggi. Nam wal awal huwa nazil yang pertama dikatakan nazil sanatnya rendah li anak ihtimal khata' fi aqall min al-ihtimal khata' fi khamsah karena kemungkinan kelirunya pada yang tiga tadi lebih sedikit dibanding kemungkinan kelirunya pada yang lima paham belum kesimpulannya apa kesimpulannya berarti kesimpulannya nah barakallahu fikum kesimpulannya bagaimana Abdurrahman dikatakan syaratnya nazil atau ali itu bagaimana kesimpulannya Nah, semakin sedikit perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, Paham ya? Perantaranya tadi itu semakin ali, semakin tinggi sanatnya, tapi semakin banyak perawi yang meriwayatkan istilahnya apa? Perawi yang nah barakallahu fikum menjadi perantara penyampaian hadis tersebut semakin apa rendah sanatnya. Paham belum? Nah, jadi dibilang syarat ali itu sanad tinggi itu kalau Nah, barakallahu fikum semakin sedikit yang menjadi perantara sampai kepada Rasulullah SAW di dalam sanad tersebut. Kalau semakin banyak berarti justru nazil rendah sanadnya. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.